وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis 31 Desember 2020 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam siyam Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-10 dan di sesi ke-10 kita masuk kepada bab yang terbaru ataupun pasal yang terbaru dari permasalahan keutamaan berpuasa bahwa puasa Ramadan penyebab mendapatkan pahala yang melimpah maka sebelum kita masuk kepada sesi yang ke-10, kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Kalau al-muallif fi kitabihi al-akhbar al sahihah fi ahkami siyami ramadhan fi bab kam bab tsani madza qala muallif fi bab tsani fadlu asyam fadakhana ila al fasl fasalkan fasl rabi tapi mahwa fasl rabi husul ajrin kabir Fakoblah hada nukamil بحديث عن أبي أمامة عن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا إدل له ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام Maka penghabisan ataupun penutupan dari fasal bahwa asyam min asbab dukhulil jannah kita tutup dengan hadis Abi Hurairah yang mana dia dikeluarkan oleh ashabus sunnah karena penulis di sini mentartibkan hadis-hadis yang paling kuat mutafakun alaih ataupun mimma tafarada al-Bukhari wa Muslim Kemudian setelah itu mimma akhrajahu ashabu sunan ma'asyarat bi isnadin sahih atau bi hadithin sahih atau hasan li ghairi atau hasan li dzatih wa ila akhir. Maka di akhir hadis Abi Umamah dikarenakan diriwayatkan ashabu sunan di mana suatu hari dia datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu amalan yang dengan amalan itu menyebabkan aku masuk kepada surga. Fala alaika bisawm. Maka wajib bagi kamu untuk melaksanakan puasa. Fa innahu la Dan ini keutamaannya bahwa puasa itu tidak ada bandingannya dari pahala-pahala yang besar. Suma ataituhu ataniyah. Kemudian aku bertemu dengan Nabi, mendatangi dengan mendatangi Nabi yang kedua kalinya. Dan sama aku berikan pertanyaan seperti ini murni amalin yudkhiluni al-jannah. Berikanlah kepada ya Rasulullah amalan yang menyebabkan masuk kepada surga sama jawabannya. Faqala alaika bisyam. Wajib bagi kamu untuk melaksanakan puasa. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa puasa dari amalan di dalam hadis ini penyebab masuk kepada surga. Dan amalan yang agung di sisi Allah. Di mana dua kali Abu Umamah meminta amalan yang menyebabkan dirinya masuk surga. Dijawab dua kali dengan alaika bisau Dan di lafad yang terakhir alaika bisyam maka di sini dari segi lugah masdar dari soma yasumu ada dua, Soman dan siaman. Seperti telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Maka siaman ala wazan fi'alan, Soman ala wazan fa'lan. Soma yasumu ala wazan fa'ala yak'ulu fa'lan wa fi'alan. Soma yasumu Soman wa siyaman Dan soma fi'lun madi apa? Ayo fi'lun madi apa? Soma Fi'lun madi sulati mujarab, lakin mada Sa'id Al salim Al mada Hah? Ajwab Ainul fi'li adalah harful illah Idam soma yasumu soman. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Saibah Abdul Razak yang ketiganya meriwayatkan dari jalan Kuluh min Tariq Muhammad bin Abi Ya'qub Abdi. itu Aba Nasr yuhadditsu an Raja ibni Haywa an Abi Umamah dan di riwayat Anasai juga sama dengan sanad yang sama. Ada lafaz yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Anasai dengan lafaz murni bi amrin ahuduhu anka. Perintahkan kepadaku dengan perintah yang aku mengambil dari muwahir Rasulullah. Dijawab alaika bisaum. Sama lafadznya dan maknanya. Maka hadis ini barakallahu fikum kullu rijalihi thiqah telah disahihkan oleh Al-Hakim di Mustadraknya dan mengatakan hadza haditsun sahihul isnad dan begitu pun telah disahihkan oleh Syekhuna Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Jami Sahih mujallad yang kedua halaman 425 wa huwa kama qala maka hadis ini seperti diucapkan dua imam tadi Al-Hakim dan juga Imam Mukbil Al-Wadi'i bahwa hadis ini sahih semua rijalnya tikok wa dari hadis ini murni bi amalin yudkhiluni jannah qala alaika bisawm maka sahihnya Perintahkan kepadaku ya Rasulullah dari amalan yang menyebabkan masuk kepada surga, maka wajib bagi kamu untuk berpuasa, maka puasa min asbab dukhulil jannah. Maka selesailah intahaina min fasli akhalif fi bab tsani bab fadlu shaum. Sekarang kita masuk kepada al-fadilah ar-rabi'ah. Usulul ajrin kabir keutamaan dari berpuasa yang keempat adalah dengan berpuasa kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Karena di dalam hadis-hadis yang akan kita bahas akan kita sebutkan bahwa pahala orang yang berpuasa unlimited tidak terbatas. Jadi unlimited bukan hanya paket internet saja, tapi juga pahala dan Allah yang berkata ataupun berfirman seperti nanti disebutkan di hadis kursi dan juga nabi kita yang bersabda. Maka pendalilannya disebutkan di dalam matan yang pertama dari Abi Hurairah dan yang kedua dari Abi Umamah yang kita baca tadi. Dari Abi Hurairah juga telah terdahulu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asru amtaliha ila sabimi ahdikin. Qala Allah Jalla wa Ala, "Ila soma ila soma." Fa innahu wa ana ajzibih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Maka yang pertama hadis Abi Hurairah yang telah terdahulu yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap dari amalan bani Adam itu dilipat gandakan. Apakah dilipat gandakannya dua kali lipat? Tidak. Al hasanah asru amsalihah ila sab'ini afdifin. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dari mulai 10 kebaikan sampai 700 kebaikan pahala. Maka di sini kita melaksanakan salat fajar berjamaah, kemudian melaksanakan menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu adalah kewajiban yang sangat mulia sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, "Qalul ilmi faridah ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Yang mana hadis ini sahih li Maka setelah kita melaksanakan salat Allah akan memberikan pahala kepada kita yudha'af. Sesuai dari keikhlasan kita dan khusuknya kita, maka bisa jadi mulai dari 10 sampai 700. Kemudian kita menuntut ilmu. Akan ditulis dari keikhlasan kita dan ijtihadnya kita dalam tafakuh fiddin, menghafal matan, tidak hanya sekedar berdiri dan berteriak-teriak padahal tidak hafal, seperti tadi yang kita pukuli. Maka di sini akan mendapatkan pahala juga. Pahala yang bisa mulai dari 110 kali lipat bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Lalu mana poin pendalilannya? Allah berikan istisna. Kalau Allah Jalla wa'ala berarti hadis ini hadis kudsi. Illa sauma Maka illa ada istisna. Dia termasuk dari ada istisna memberikan exception. Memberikan pengecualian dari amal-amal yang lain kecuali puasa. Kenapa puasa disebutkan di sini pengecualian ilahnya disebutkan oleh Nabi. Fa innahu li wa ana ajibih oleh Allah. Maka puasa itu adalah dia ikhlas untukku. Kenapa ikhlas untuknya? Ya enggak usah buat, wa amal Wadi riwayat yang lain wasarobahu min ajli. Yang mana orang ini di dunia merasa haus, tetapi dia menjaga rasa hausnya karena untuk Allah dan merasa lapar dan dia juga rindu kepada istrinya. Maka dia tinggalkan semuanya untuk Allah Jalla wa'ala yada'u usahwa wa ta'amahu wa sarabahu li ajli. jadi riwayat seperti itu, bukan min ajli. Alhasil, karena keikhlasan seseorang dalam melaksanakan puasa ini, maka Allah mengatakan wa ana ajzibik, maka pahalanya hanya aku saja urusannya yang akan membalasnya. Di sini siap ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan amal ibadah puasa pahalanya tidak hanya sekedar dikali lipatkan 10 sampai 700 ini poin pendalilannya. Tetapi dia bisa jadi satu miliar lipatan ataupun satu billion lipatan dan seterusnya. Maka inilah wajah pendalilan. Dan hadis ini terdahulu hadis yang muttafaqun alaih dan begitu pun yang kedua pendalilannya hadis Abi Umamah yang mana lafadznya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu murni bi amalin yudkhiluni jannah fala alaika bisawm fa innahu la idla apa itu hu ataniyah fakola alaika alaika bisyam maka wajib bagi kamu untuk berpuasa maka syahid dari hadis yang kedua bukan permasalahan asyam min asbab dukunil jannah lagi karena sekarang kita masuk kepada al-fadilah rabi'ah tentang pahala yang besar bagi orang yang berpuasa, maka maka yang menjadi poin pendalilan di sini adalah fa idlalahu. Maka sungguhnya untuk orang-orang yang berpuasa itu la idlalahu. Ini yang menjadi poin pendalilan. Maka jika ditanya kepada kita, bagaimana penulis di sini mengulang-ulang hadis? Disebutkan hadis Abi Hurairah dan Abi Umamah di bar ataupun di Al-Fadilah yang ketiga. Min asbab di dukhulul jannah. Kemudian dia ulang lagi di Fadilah Ar-Rabi'ah husul ajrin kabir. Kita jawab itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui hadis dan mengetahui fikih hadis. Maka jika kita rujuk kepada kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam kitabnya As-Sahih Al-Jami' kumpulan dari hadis-hadis yang sahih di Sahih Al-Bukhari kita melihat banyak sekali diulang hadis. Terutama hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Pada setiap bab dimasukkan karena sholat butuh kepada niat. Karena berwudu pun, bertayamum dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti siam, wal haj, wal umrah butuh kepada innamal a'malu biniyat maka diulang. Ini contohnya. Maka Imam Al-Bukhari disebutkan oleh para ulama ahli hadis jika diurai hadis-hadisnya yang tidak terulang sekitar 4000 saja. Namun dihitung dengan pengulangan maka sampai kepada 7000 sekitar itu. Maka jika ditanya, lalu kenapa Imam Al-Bukhari mengulang? Karena kefakihan ilmu beliau. Di mana dia menulis hadis inamal amalu biniyat bahwa tidaklah amal-amal itu diterima kecuali dengan niat yang ikhlas, masuk kepada bab tohar. Berwudu diniatkan untuk Allah. Bertayamum diniatkan untuk Allah. Kemudian salat diniatkan untuk Allah. Semua masuk hadis ini misalnya. Dan begitu pun di pelajaran kita di kitab Al-Iqtisam tentang permasalahan apa yang kita baca seperti yang paling dekat tentang permasalahan Nuh alaihi salam. Di mana dia akan ditanya apakah hal balagta hal balagta ya Nuh? Di saat ditanya di hari kiamat apakah engkau telah menyampaikan dari dakwahmu wahai Nuh? Dijawab na'am balagt. Kemudian diambillah persaksian dari kaumnya. Maka mereka mengatakan ma'anzalallahu min sultan. Tidak ada menyeru kepada kami. Maka akhirnya didatangkan umat Nabi Muhammad beserta Nabi Muhammad menjadi syahid bagi mereka. hadits ini pun telah kita bahas di pelajaran Sahih Al-Bukhari terulang. Seperti yang kita ketahui di kitab tafsir dan sebelumnya. Maka syahidnya jawaban kita kenapa terulang pula di sini? Karena sesuai dengan kebutuhan kita kepada bab maka ini menandakan dari kefakihan. Maka di hadis permasalahan yang lalu di fadilah asyam min asbab dukhulil jannah, maka masuk hadis Abi Hurairah. Di mana disebutkan apa syahidnya? Hah? Liqa Rabbi. Inalisya ini farhatan, farhatun inda liqa'i rabbih. Ini syahidnya. Dan begitu pun hadis Abi Umamah murni bi amalin yudkhilunil jannah. Maka disebutkan alaika bisyam. Maka ini sahihnya dari pelajaran yang lalu dan pelajaran hari ini lafaz yang lain. Di hadis Abi Hurairah disebutkan wa ana ajibih. Maka aku yang akan menghitung pahala bagi orang ini. Karena mengikhlaskan rasa hausnya ditinggal rasa laparnya ditinggal, kerinduan kepada istrinya di siang Ramadan dan di siang-siang yang lain dia tinggalkan li ajli au min ajli maka ana azibi. Dan begitu pun pendalilan di hadis dari Abi Umamah la lahu Maka ini dari dua pendalilan. Adapun ucapan Nabi Muhammad di saat mengatakan kalau Allah Jalla wa ala hada minal ahadid al kutsiyah hadis kutsi dan hadis kutsi didefinisikan oleh para ulama seperti berkata al jurjani di kitabnya at tarifat huwa min haythul makna min indillah wa min haythul lafaz min rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa ma akhbarallahu ta'ala bihi nabiyahu bi ilham atau bil manam. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam an dzalikal makna bi ibarat an nafsihi. Fal Qur'an mufaddal alaih anna lafdhahu munazzal aidan. Paham bedanya? Apa bedanya Al-Qur'an dengan teks yang Allah berikan kepada Jibril? Dari Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan teks yang asalnya dari Allah, dari Kalam Allah. Adapun hadis qudsi maka teks lafadznya datang dari Nabi yang diilhamkan oleh Allah. Maka Nabi di saat mengatakan kalau Allah Jalla wa Ala li wa ana azibih, yada usahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu li ajli au min ajli maka ini teks Nabi dari segi makna yang mana dia dapati dari wahyu baik dalam keadaan manam ataupun dalam keadaan diilhamkan kepadanya, maka inilah bedanya dengan Al-Quran dan hadis kursi. Lalu mana pendalilan di hadis Abi Hurairah, lafat wa ana azibih Maknanya amal-amal qad kusifat maqadir. Sawabiha linnas kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asru amsaliha ila sab'imi'ah dikpin. Kemudian yustafna bisyam fa'inahu li kata Allah. Idan yusbitu alaihi bigoy di takdir. Ini dia sahibnya. Amalan-amalan selain puasa antara 10 sampai 700. Namun dikecualikan istisna illa as Exception. Kecuali ibadah puasa ini. Maka Allah tetapkan di sini bidoiri takdir. Maka nah, oleh sebab itu, di sini yang menjadi pendalilannya adalah bisa menjadi lebih. Maka makna wa ana azibih ay ujazi alaihi jazaan kathira. Jazaun kathira min doiri ta'yin dari Itu maknanya. Makna wa ana azibih ay ujazi alaihi jazaun kathira min doiri ta'yin limik darihi. Aku akan memberikan pahala yang lebih besar bukan hanya dari 10 sampai 700. Itu yang diharapkan. Dan makna seperti lafaz hadis wa ana azibi itu seperti Allah firmankan di Al-Qur'an. Inna ma sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Maka lafaz ini pun maknanya seperti wa ana azibi bahwa sungguhnya orang-orang yang bersabar itu Allah akan berikan balasan pahalanya di hisab. Ayat Allah akan memberikan kepada ahlu sunnah pahala yang tanpa hisab. Maknanya bukan hanya 10 sampai 700 lipat saja karena kesabarannya, tetapi berlipat-lipat seperti lapor tadi puasa. Dan begitu pun mana syahid di hadis Abi Umamah kalimat fa'innahu la'idlalahu. Di sini pendalilannya bukan apa penyebab masuk surga berpuasa. Itu sudah lewat. Sekarang lafaz fa'ana eh, fa'innahu la'idlalahu. Maka sahibnya kalimat la'idlalahu ay fil jaza indallah. Maknanya pahalanya tidak ada tandingannya di sisi Allah. Maka Hada yadullu ala kafrati ajrin lisaim. Kafrati ajrin lisaim. Ini menunjukkan menunjukkan bahwa banyaknya pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ini sesuai dengan lafaz yang di hadis Abi Hurairah, fa innahu li wa ana ajibih. Maka inilah yang bisa kita berikan dan alhamdulillah antum pada puasa semuanya. Siapa yang tidak puasa? Hmm? Pada sahur. Ada yang tidur lagi? Gak ada. Yang tidur lagi dicatat nanti kita <laughs> nanti kita ikut. Maka alhamdulillah berhubung antum semuanya puasa, maka kita cukupkan pelajaran kita dan juga semoga Allah memberikan kepada kita pahala yang besar dari puasa kita yang tanpa batas, pahala yang besar yang tanpa batas. Dan Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas beribadah kepadanya. Qul amin. Amin. Kenapa nafa'i lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu